sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Elias sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio Sempana sebagai Kayan, Herman sebagai Kilangkung, Arya sebagai Kidandung, dibantu oleh Andre dan Moko. Pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling dan Sariti yang berhasil mengusir ular-ular yang menyerang Kilangkung dan kawan-kawannya segera mendekati Kayan yang terikat di tonggak dengan sebagian tubuhnya tertutup oleh kayu-kayu bakar. Akan tetapi setiba di dekat bocah itu, Raden Setakling terkejut bukan main. Hah? Ternyata Kau... Kau... Dinasariti! Kemarilah! Lihat, kau pasti akan mengenal anak ini. Iya, kau benar, Kanda. Ternyata dia adalah bocah yang kita temukan di rumah Paman Jawung. Bukankah engkau ini bocah yang kami temukan di desa Muncang? Apa muka wanita-wanita di atas atap itu? Ah, uh, aku bertanya padamu, bocah. Kenapa kau diam saja? Kanda, sebaiknya lepaskan dulu ikatan itu. Agaknya anak ini agak tertekan batinnya menghadapi kejadian yang hampir menimpanya. Kau salah, Dinda Sariti. Anak ini justru kelihatan begitu tenangnya. Raden Setakling kemudian membukakan ikatan kayan menggala. Anak tersebut masih saja membisu seribu bahasa. Ia merasa serba salah bagaimana harus bersikap terhadap dua orang penolongnya. Akan tetapi ketika ia mengingat rencananya untuk mencari ibunya, ia pun segera mengambil sikap. Aku tidak mau terlibat terlalu jauh dengan dua orang penolongku ini. Pastilah akan banyak pertanyaan yang akan diajukan sehubungan dengan Bibi Lastri dan Bibi Rinjani. Tetapi aneh, bagaimana mereka bisa lolos dari tangan Bibi Lastri dan Bibi Rinjani. Aku, ah, ah, sudahlah, tak perlu aku memikirkan hal itu. Aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Ikatanku telah lepas dan tenagaku rasanya sudah pulih kembali. Eh, bocah, kenapa kau membisu saja? Berterus teranglah. Apakah salah seorang dari wanita di atas atap itu adalah gurumu? Kayan masih terpaku, tetapi pada kesempatan lain ia telah bergerak cepat tanpa diduga duga oleh Raden Seta dan Sariti. Kayan mengirimkan serangan yang cukup berbahaya mengarah pinggang dan pundak para penolongnya. Akan tetapi bocah itu salah menduga. Laki-laki yang kali ini berada di hadapannya adalah pimpinan dari Padepokan Gua Larang. Raden Setakling pada masa terakhir ini telah merupakan tokoh utama di tanah Pasundan dengan aji kincir metu tingkat ke-10 yang dikuasainya. Karena itu dengan gerak refleks ia menyambar kedua tangan Kayan Manggala. Eh, Kau benar-benar bocah yang liar. Pantas saja kau berkumpul dengan siluman jahat itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Lepaskan. Kanda, sebaiknya kita bawa saja bocah ini dari tempat ini. Kita memerlukannya untuk mencari tahu tentang diri wanita-wanita siluman itu. Kau benar, Dinda Sariti. Aku akan melumpuhkannya dulu untuk sementara. Tenang-tenanglah kau bocah. Ah, sekarang marilah kita mengurus buruan kita itu di Nasariti. Kanda, ah. apa yang akan kita lakukan pada mereka? Kita lihat saja di Nasariti. Hei, Ki Langkung, aku terpaksa harus memberikan hukuman khusus pada dirimu. Aku tidak akan mengurungmu. Aku tidak akan menyakitimu hingga berkepanjangan. Tetapi sakit sesaat, setelah itu kau akan kubebaskan kembali. Apa apa maksudmu, Tuhan? Apa yang akan kau lakukan pada diriku? K kau kau tidak boleh melakukan hal itu padaku. Aku harap jangan Tuan Pendekar. Kau boleh melepaskan sebelah tanganku atau sebuah kakiku sebagai hukumannya. T Tapi tolong jangan kau buat aku menjadi laki-laki yang tanpa guna, Tuan. Aku, aku minta jangan kau lakukan hal itu, Tuan Pendekar. Kanda, kau tidak boleh mempercayai kata-katanya. Kau tidak boleh mengasihaninya. Kekacauan akan kembali melanda tanah ini jika engkau tidak berlaku tegas. Iya, kau benar, Dinda Sariti. Uh, jangan, Tuan. Uh, aku mohon, jangan kau lakukan hal itu. Aku berjanji tidak akan membuat kekacauan lagi, Tuan. Aku bersumpah, Tuan Pendekar. Ah, biarlah aku terkutuk selamanya. Jika aku masih tetap melakukan kekacauan, ah, jika aku melanggar janjiku, ah, aku mohon Tuan, jangan kau lakukan itu, Tuan Pendekar. Uh, serasa hina yang tiada tara akan datang, dan itu tidak akan putus-putusnya, Tuan. tolong, tolonglah Tuan, Jangan Tuhan mencabut kekuatanku. Jangan jadikan aku laki-laki lemah yang tanpa guna, Tuhan. Aku berjanji, Tuhan, akan mengawasi anak-anak buahku dan juga uh, lingkungan di sekitarku, Tuhan. Uh, tolonglah aku, Tuhan Pendekar. Mendengar ratapmu itu, mau rasanya aku mengabulkannya, Paman Langkung. Tetapi aku khawatir. Uh, aku aku telah bersumpah Tuan Pendekar. Dan lagi uh, jika memang aku melanggarnya dan Tuan menemukan aku, Tuan Tuan boleh memberikan hukuman apapun yang seberat-beratnya Tuan. Uh, percayalah padaku Tuan. Uh, ampunilah aku Tuan. Kanda, Kanda tidak boleh terpengaruh oleh rengekannya. Hmm. Baiklah. Uh, Kanda Seta. Aku bisa mempercayai kesungguhan hatinya Dinda. Biarlah kali ini kita membebaskannya. Akan tetapi jika kelak ia melanggarnya, kita akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuan Pendekar. Budi baik tuanku berdua tidak akan kami lupakan. Hmm, eh, eh, apakah apakah kami boleh mengetahui uh, siapakah tuanku berdua adanya? Aku adalah Seta Keling. Dan ini adalah istriku, Sariti. Kami berdua dari Padepokan Gua Larang. Kilangkung, pimpinan begal yang sangat ditakuti di sekitar wilayah Gunung Ciremai, terkejut mendengar nama Padepokan Gua Sebuah padepokan yang telah menjadi momok bagi kaum penjahat dan golongan hitam di wilayah Pasundan. Karena itu, Kilangkung kembali menjatuhkan diri dan berlutut menyatakan sesalannya. Sudahlah. Bangkitlah, Paman. Itu lihatlah. Ada beberapa orang pengikut Paman yang membutuhkan pertolongan Paman segera. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Pendekar. Nah, selamat tinggal, Paman. Hup, hup. Raden Setakling melenting cepat sambil memondong tubuh Kayan Manggala. Sariti mengikutinya. Dengan beberapa kali lompatan saja, keduanya telah tiba di pinggir arena di mana kuda mereka berada. Dan pada saat berikutnya, keduanya sudah di atas punggung kuda mereka yang berderap menuju arah timur. Oh, Kanda Seta, akan Kanda lakukan dengan bocah itu? Kanda akan membawanya kepada padepokan? Ya, kita akan membawanya kepada padepokan kita. Kenapa? Apakah Dinda keberatan? Apa Kanda tidak khawatir dia akan menimbulkan kekacauan di padepokan? Jangan khawatir, Dinda. Kanda akan dapat mengatasinya. kita kembali ke padepokan. Sebaiknya kita singgah di kota Rupada dulu, Kanda. Rupada? Hei, mengapa Rupada? Ada apakah? Dinda akan menitipkan pesan pada kakek akan hadirnya dewa wanita-wanita aneh itu. Wanita siluman itu, tongkat merah harus memusatkan perhatiannya di sekitar daerah tersebut, sekitar daerah Muncang. Ya, kau benar, Dinda. Ayo, Marilah kita temui kelompok pengemis tongkat merah. berada bersamamu, apakah tidak akan menarik perhatian orang atau prajurit kota? Ya, kau benar. Aku juga tidak ingin hal anak ini menjadi urusan. Kita menjadi tempat yang agak sunyi. Itu. Ke lorong itu Dinda Sariti. Ya, kau benar Kanda. Ah, lihatlah Kanda, di ujung sana. Aku melihat seorang pengemis yang memakai tongkat merah di tangannya. Ayo, Tunggu dulu, Kanda. Aneh sekali. Mengapa pengemis ini tidak mengenaliku? Oh, mungkin ia adalah anggota-anggota baru. Akan kulihat kemampuan anggota baru itu. Heh, pengemis. Ini, aku berikan sedekah untukmu. Ah, terima kasih, Terima kasih. Nona. Eh, eh, eh Nyonya. Nyonya, mengapa engkau hanya duduk saja di situ? Bangkitlah eh, eh, dan berilah hormat. Kau akan mendapat tambahan sedekah dariku. Uh, Loh, kenapa engkau diam saja? Huh, rupanya engkau adalah pengemis pemalas. <laughs> Jika begitu sikapmu, kau bisa-bisa mati kelaparan ke sana. Hey, hey, hey. Jangan terlalu menghinaku, Nona. Eh, eh, loh, loh, loh. Ada apa ini? Kau menjadi marah justru karena akan kuberikan tambahan sedekah? Eh. Ah, siapakah sebenarnya engkau ini, Nona? Hmm? Agaknya kau memang mencari gara-gara pada kami dari tongkat merah. Eh, kau pasti sudah mengenal siapa adanya kami pengemis tongkat merah. Pengemis tongkat merah? Hmm. Ah, aneh sekali. Nama apa pula itu? Tongkat merah? <laughs> Mengapa harus bertongkat merah? Apa tidak boleh hitam atau hijau? Hmm? Eh, kurang ajar. Eh, eh, eh. Apa pula ini? Oh, rupanya engkau memanggil teman-temanmu dengan ketukan tongkat pada mangkuk. Hmm? hmm? ada apa di Dirja? Hey, ada apa di Dirja? Uh, ah, mereka mengganggumu. Ah, ah, benar, Kakang Pakar. Wanita itu telah menghina kita, menghina kelompok kita, kelompok pengemis tongkat merah. Manusia tidak tahu diuntung. Eh. Kalian agaknya hendak mencari mati. keringanan hukuman untuk kalian. Ayo turun. Sudahlah. Cukupkanlah permainanmu, Dinda. Tidak, Kanda. Justru aku akan memperpanjang urusan ini. Aku melihat keanehan pada diri mereka. Mereka tidak mengenali kalung bulan kembar di leherku. Ayo, ayo, turun dari perahu, turun. Hei, hei, hei, tahan. wanita di hadapanmu. Tahukah kau siapakah wanita itu? Bulan kembar! Oh, ampuni Nyai, ampunkanlah mereka. Mereka adalah anggota-anggota baru. Mereka tidak mengerti dengan siapa tengah berhadapan. Hai, ketahuilah, wanita yang berdiri di hadapan kalian adalah Sariti, cucu dari kakek Parang Pungkur, pimpinan dari tongkat merah kita. Dan laki-laki di hadapan kalian adalah suaminya, pimpinan dari pedepokan Gua Larang. Cepat, mintalah ampun sebelum kepala kalian lepas dari tubuh. ampun. ampun. Ampunkan kami yang bodoh dan buta. Tidak mengenalkan umpulan kemarin itu. Ampun, ampun. Ampun, Nyai. Ampun, Nyai. Ya, sudahlah. Mungkin juga yang bersalah justru adalah diriku. Aku tidak pernah berkunjung ke tempat kalian. Uh, Apakah kakek Parang Pungkur ada di dalam markas? Tidak, Nyai. Kami tidak tahu kemana perginya beliau. Tetapi, jika Nyai memerlukannya, kami akan mengadakan kontak dengan seluruh cabang. Kami akan dapat menemukannya dengan segera. Tidak, tidak usah. Uh, bagaimana dengan Paman Camar Sulung? Beliau ada di markas. Marilah saya antarkan jika Nyai ingin bertemu dengannya. Tidak usah. Uh, Cukup kau sampaikan saja pesanku. Katakan, aku minta anggota Tongkat Merah mengadakan pengamatan di sekitar desa Muncang, di sebelah barat kota ini. Aku mencium adanya calon angkara murka yang terdiri dari kelompok wanita-wanita yang sangat berbahaya. Mereka sangat berbahaya. Ingat, jangan mengambil tindakan apapun. Dalam beberapa hari ini, aku akan mengunjungi Paman Camar Sulung di markas. Ya, kukira cukup pesan. Nah, aku kembali kepada pokanku. Mari, Kanda. Marilah, Dinda. Sariti bersama dengan suaminya Raden Setakling meninggalkan anggota-anggota tongkat merah. Akan tetapi naluri dari Sariti seakan-akan digelitik oleh sikap-sikap yang aneh dari anggota-anggota baru kelompoknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.